بسم الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم بحمدي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة سيدنا رسول الله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وغاية في العلم وعدم في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مرة بعد الموت اللهم هون لنا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم في لهم وارحمهم وعافي واعف اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وصل الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وأمثال بلاد عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة acara kalau ada. Paripurno wawasan zikir sahlin, muki muki nyaring irjanikun Allah SWT. Hadirin hadirat rahimakumullah niki acara ibu niki laporan ketua panitia Dikir solawat peresmian Masjid Wisanggeni Ugi Sule Saliro pun keluarga ageng Bapak Haji Purnomo Wisanggeni kunjul dumateng pun Lur Trangsan. Lan iki pun Bapak Sriyono lekasing sedya kawula aturaken. Semoga matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala li Muhammad amma Panjenenganipun Bopo Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab ingkang kinabekten Panjenenganipun Bapak Bupati Sukarjo ingkang kinurmatan anggota DPRD Kabupaten Sukarjo ingkang kula hormati pejabat tingkat Kabupaten Sukarjo ingkang kula hormati Muspika Kecamatan Gadak utawi ingkang makili kang hormati para alim ulama kiai ingkang kinabukten ugi para rawuh kakung so putri jamaah pengajian akbar ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala Keparenga kula sumatur kembil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe sekecolongan kula minangka saking ketua panitia pengajian akbar punapa dene peresmian Masjid Wisandeni ugi Sulesarira saking panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Hadi Purnomo Saklowongso keparang matur dumateng para jamaah sedayanipun Saderengipun kula lajengaken matur langkung rumiyin sumangga kita dherekaken Mujahakan raos puji syukur alhamdulillah wonten ngasor dalam Allah Subhanahu wa taala. Katite wonten ing kalodhangan darwali punika kula lan panjenengan sedaya pinaringan rahmat hidayah soinayahipun pramila saged ngrawuhi wonten pengajian akbar ugi peresmian Masjid Wisanggeni wonten ing mriki kanthi wilujeng boten mangke alang setunggal punapa. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Mengga atur ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Hadi Purnomo Sakluwangsa ngaturaken pambagiarjo wilujeng rawuhipun dumateng para jamaah sedayanipun ingkang sampun kepareng hangrawuhi wonten pengajian akbar dikir sosawat ugi peresmian masjid wisanggeni mriki mengatur ingkang kalih panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Hadi Purnomo Sakuwangsa ngaturaken bumi panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para sanak sedherek kadang katoyan tangga tepali sapa muda-mudi ingkang sampun ambiyantu menggabot pun ngawon tenaken, dikir solawat saha peresmian masjid wisanggeni ing mriki sarene panjenenganipun boten saged ngaturi piwales menapa-napa sakedipun namu aturakan puja-puja stuti wonten ngasor dalam Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sekatan mansaenan kula banjir panjenengan sedaya pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala ingkang samurwatipun Bapak Ibu jamaah pengajian akbar zikir selawat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala Bobile saking panitia punapa dene saking panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Hadi Purnomo Saklowongso anggenipun ngawontenaken pengajian akbar dikir solawat so peresmian masjid wisanggeni daluari pun anggenipun mapanaken palenggan panjenengan sedaya kirang meranani penggali, kula minangka silih salira saking panjenenganipun tansah nyuwunaken pangapunten ingkang sageng-agengipun keparenga dumateng sedaya jamaah nyegecaken lenggang semangkin midhangetaken wekdal sabda saking panjenenganipun Bapak Habib Syekh bin Abdul Qadir Asdab ngantos paripurnaning so salawat ugi peresmian masjid Wisanggen ing mriki mekaten atur saking kula mbok pilihaken kula matur tasih wonten kekilanganipun kekhilafanipun saha kirang leresipun kula ugi nyuwun duning samudra pangarsami minangka puput pepuntaning atur akhirul kalam bila taufik walidaya waridawa wa inaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun hadirin hadirat rahimakumullah Nitya dicara canda ibu di wausan solawat sarengan Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. kejauh jumateng Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf lekasing setio kaula aturaken. Semoga matur nuwun. إلى حضرة mustafa المصطفى صلى الله عليه وسلم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 فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه خادم ربي عليه بالصلاة besok Nur ramalan Gambar kucing pikir gambar macan Bengi diputer Metu wanita Kurang puas Nur ramalan Wong ora waras Tapi takonan Kang ditakoni podo guyu jagataan Jebul kang tatang Wis ketularan Allahu Meninggal nesembah yang pasrah marang kang moho aku insya Allah kesempatan يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مدها يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مدها يا ربي صل على محمد الله الضبابيلا يا آه اشفع لنا لا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا يا يا نبي يا memberi sambutan waktu dan tempat dipersilahkan Mbah Wardoyo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amabat. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Bakorwil Bapak Budianto Eko Purnomo MSI yang saya hormati Pak Kasdam Pak Joni yang saya hormati Bapak Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgar hubungannya yang saya hormati Kiai Haji Abdul Qadir <laughs> Abdul Karim biar gayen biasanya pakai kacamata enggak pakai kacamata silur yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten Sidoarjo Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan seluruh pejabat Sukoharjo yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati sesepuh binspo para alim ulama, dan yang kami banggakan Pak Dewi Purnomo Wisanggeni yang malam hari ini punya hajat dan seluruh hadirin waladirot yang dimuliakan Allah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat serta inayahnya yang telah dilimpahkan pada kita sekalian sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka peresmian Masjid Wisanggeni dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun Allahumma Amin. Selanjutnya selamat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Bapak, Ibu dan hadirin waladirat yang dimuliakan Allah, pertama saya ucapkan selamat datang pada Pak Gubernur atau yang wakili, Pak Kasdam, dan seluruh tamu undangan semua. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua membawa berkah untuk Masjid Pisang Gedi dan Pak Dibur sekeluarga. Dan selanjutnya saya hanya mengikatkan kembali dengan peresmian Masjid Pisang Gedi ini untuk takmir masjid monggo dimakmurkan kembali supaya selalu ramai dan rekeng. Mudah-mudahan Allah mijabai Allahumma amin. Bapak Ibu dan hadirin waladirot yang dimuliakan Allah, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sukarjo mengucapkan selamat dan sukses buat Pak Depur atas peresmian masjid pada malam hari ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian terima kasih dari Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya Bapak Gubernur atau yang mewakilinya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Bapak Soibul Pait yang terhormat Eh, para kiai, para ulama, para umaro baik di tingkat Forkopimda Jawa Tengah maupun di Forkopimda Kabupaten Sukoharjo juga dari e, pemerintah tingkat kecamatan maupun desa dan kelurahan di Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan hari ini, malam ini, malam yang penuh bahagia ini, setelah kita e, menikmati karunia yang tidak ternilai harganya dari pengajian yang kita cintai, Syekh Habib Abdul Qadir Asgaf siraman rohani melalui ritme yang lagu yang sangat membekas di dalam hati kita. Marilah Bapak Ibu sejenak mencermati sambutan Bapak Gubernur Jawa Tengah yang pada malam hari ini izin mohon maaf kepada seluruh yang hadir karena tidak bisa hadir pribadi di tengah-tengah kita dan untuk itu kami ditugasi untuk membacakan sambutan beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya baca ini adalah ngendikannya Pak Gubernur, bukan Kepala Bakurwil. Jadi mohon dicermati tidak panjang. Mudah-mudahan cepat selesai. Sambutan ini merupakan sambutan peresmian Masjid pisang geni dan pengajian akbar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tamu undangan dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat sehingga bersama-sama bisa menyertai peresmian Masjid Wisanggeni Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Marhaban ya Ramadan. Insyaallah Senin tanggal 6 Juni 2016 beberapa hari lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan di mana kita diwajibkan melakukan puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kita. Saya atas nama pribadi ini ngendikani Bapak Gubernur, keluarga dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan selamat menyambut dan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga di bulan yang suci ini kita mendapat barokah dan makfirah Selanjutnya berkenaan dengan acara ini saya menyampaikan selamat atas selesainya pembangunan Masjid Wisanggeni. Saya merasa bangga dan memberikan apresiasi yang luar biasa atas kesengkuyungan dan kebersamaan saudara semua yang dengan ikhlas bau membahu dan bergotong royong sehingga pembangunan masjid ini lancar dan selesai dengan baik. Momentum ini pas banget ini ngedikannya Pak Gubernur, Gubernur ini dengan kedatangan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Saya berharap masjid yang megah ini selanjutnya bisa dimakmurkan dan diramaikan dengan kegiatan-kegiatan ibadah dan pembinaan keagamaan. Jadi gersengnya itu ada. Begitu pula kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan juga makin meningkat. Sehingga masjid ini selain menjadi tempat ibadah sholat, juga sebagai pusat pembangunan peradaban umat, khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Itu sangat luar biasa, namun tentu harus konsisten. Bukan hanya pas bangunannya baru terus beramai-ramai ke masjid. Kemudian seiring perjalanan waktu terus semangatnya menjadi melempem. Semua warga, tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak kecil pun harus mulai dikenalkan untuk beribadah di masjid. Dengan demikian, regenerasi selalu berjalan. Masjid tidak pernah sepi dengan aktivitas ibadah dan keagamaan. Kalau itu bisa dilakukan dengan ridho Allah dari Masjid Musanggini ini akan banyak lahir umat Islam yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mantap. Sekaligus banyak pula muncul pemikiran-pemikiran dan berbagai langkah konkret yang kreatif dan inovatif. Baik dalam syiar agama maupun dalam ikut berperan pada pembangunan bangsa. Nah itu bersamaan dengan peresmian Masjid Wisanggeni ini saya mengajak saudaraku semua untuk tidak pernah lelah yang kuyung untuk tidak pernah lelah yang kuyung ikut membangun Jawa Tengah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan terakhir Bapak Gubernur ini ngendikannya Bapak Gubernur nggih. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Seizin semua jamaah Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Poro kiai Para umaro Dengan mengucapkan saya lagi Bismillahirrahmanirrahim Masjid Pisanggeni Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo saya resmikan penggunaannya. Sekian dan terima kasih atas kebersamaan kita. Bilai taufik wal dayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo, sarjana hukum, magister ilmu politik. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas membacakan sambutan dari Bapak Gubernur dalam rangka pertian peresmian Masjid ini sudah saya penuhi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur sangat Bapak kita yang mewakili Bapak Ganjar, Bapak Gubernur Jawa Tengah. Kami semua yang di sini juga mohon disampaikan salamnya juga untuk beliau dan insya Allah apa yang menjadi hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah waktu kami akan serahkan kepada guru kita Bapak Kiai Haji Dul Karim. Alhamdulillah beliau sudah datang dan sebelumnya saya ada ada pengumuman dulu saya umumkan insya Allah besok tanggal 4 Juni di Sriwedari bersolawat tanggal 4 Juni Sriwedari bersolawat ya dalam rangka tahlil untuk Bapak Presiden Soekarno tanggal 4 Juli eh, Juni 4 Juni lapangan sepak bola Sriwedari bersolawat niki sejarah nabi pindah jadi diharap semua kedatangannya untuk dalam rangka menyambut Ramadan, bersolawat dan berzikir serta haul bah Bapak Presiden kita Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno. Okay. kita berharap Bupati ini ya melu teko. <laughs> Bupati ini Sekarjo pakaiannya kayak Pak Karno ngono. Ya, ya, Bismillah. Iya, kudu kudu teko, kudu teko. Nek ora enek acara. <laughs> Tapi kalau ada acara ya silahkan masing-masing jalan dengan tugasnya Karena semua tugasnya adalah baik untuk demi Kemaslahatan untuk bangsa dan negara okay? Insya Allah Pak dan kita Masya Allah nuwun sangat Dan ini di sini para romo-romo kiai kita komplek Saya tidak bisa sebut satu persatu ada para habaib Dan tokoh-tokoh masyarakat ini luar biasa Pak Dukur Ceritanya masjid ini Saya akan tambah sedikit Ada kejadian aneh Ya orang sajanya ya orang aneh Memang kan ketentuannya Gusti Allah Saya ini sama Pak Dukur Kapan tahun yang lalu itu Umroh bersama Orang anggur kencan itu Tujuh kali saya ketemu di masjid Mulai ketemu, mangkat ketemu ki kok lucu orang aku kencan. Lah, perjumpaan yang ketujuh itu dadi ikrarnya Pak Dipur wis pokoke kudu banget masjid. Sebelah dadi masjide kaya ngene apike. Ya. Saya ya rada iri, nggonku ora ana masjid itu ngene iki senajan nang desa. Masjid kok wasi goni, risang geni luar biasa. Ini luar biasa Pak Timur, selamat Mudah-mudahan Pak Dipur dan keluarga semuanya selamat dan alhamdulillah beliau terus mengadakan pengajian di sini setiap Ahad sore. Tak Ahad pagi. Ya? Lagi Ahad pagi Ahad sore ngaji terus. Ya? Alhamdulillah Jadi dino ahad ora dino wong dalan-dalan Dino wong pengajian Ke ya? masjid di Sanggeni ini Tadi bisik-bisik bir nek di tempatnya Habib nek pengajian kol-kol anak kol brondol anak bis anak mobil sepeda motor nek teng mriki sepeda ontel. Lho ya justru sepeda ontel itu nikmat rasanya tuh lebih nikmat timbang numpak mobil. Saya dulu ya sepeda ontelan. Lah saiki nek ngontel ora kuat to. Kegedean awakku, kelem wetenge gedhe. Dadi ora iso ngontel. Ya. Dulu saya selalu daerah ini adalah daerah sejarah saya. Ini ada. Saya ini dulu pertama dakwah ya daerah ini daerah Terangsan, daerah Gawok, daerah Dani, daerah apa ni? Mayang. <laughs> Ini wong iki enak ning di susila kuwi ada di susila lagi. iki wong Pertama di tempat beliau itu dulu Radep hadir sama ayah beliau sama ibunya. Sampai ibunya meninggal dan ayah meninggal Radepnya tetap jalan. Di sini ini. Ini pertama daerah. Jadi saya di sini reuni reuni karo penduduk sing ten Alhamdulillah mudah-mudahan saya lihat tambah banyak tambah banyak. Dan alhamdulillah Masya Allah ini Pak Dipur juga membuat masjid di sini untuk meramaikan juga di tempat tempat ini. Ada tempat Susilo, ada tempat Habib Muhammad juga di sini. Kata saat ini para romo-romo kiai dan mriki. Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan ter berdirinya masjid ini. Niki berkat umroh sarang sareng lah rencana insya Allah benjang tahun 2000 saya akan umroh kembali bersama Sopo sing gelem. Tanggalnya 22 Maret 22 Maret 2017 sing gelem daftar karo Mahpur. Wis jenenge alamatnya komplit daftarno kabeh. Kok tinggal bayar terakhir. Ya li sing duit bayar sing orang duit daftar sih ngono kaya haji nih. Orang naik Pak Bupati, Pak Bupati tolong. nggak ngoten mawon. Kula didongake Bupati, Bupatine masyaallah kaya ngono kok. Dungane ya kabul. Allah mudah-mudahan 22 Maret Insya Allah nanti kita akan berangkat lagi ke umroh di sana mau lapor lagi kepada Allah dan kita akan menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Masjid Wisan Geni telah terbangun dengan bagus dan insya Allah akan menjadi masjid yang makmur masjid yang mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semua penduduk sekitarnya akan mendapatkan keridhaan dan akan mendapat manfaat daripada masjid ini dan insya Allah semuanya yang terlibat di dalamnya akan mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Masjid itu bukan baiknya masjid atau bagusnya bangunan masjid. Masjid yang bagus senajan istilahnya sederhana, tetapi di dalamnya makmur. Apa meleh masjidnya apik, jerone makmur dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Itulah harapan masjid bisa geni. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya dan waktu dan tempat untuk Gus Karim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Ingkang tansah kula hormati saha kula petosi panjenenganipun Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Panjenenganipun para alim ulama, para kiai, para sepuh saha para sesepuh ingkang saestu kula taati menapa ingkang sampun dados dawuh-dawuhipun. Mboten kesupen dumateng panjenenganipun Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo utawi ingkang mewakili Dumateng panjenenganipun Bupati Kabupaten Sukoharjo panjenenganipun Bapak Haji Wardoyo Wijaya Soho Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo lan ugi mateng Kasdam Bapak Joni ingkang kula hormati Alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing dalu menika Kulolan lan Doyo tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan hidayah sarta inayahipun Allah Subhanahu wa taala sehingga Kulolan lan panjenengan sedaya makempal rawuh wonten ing Majlis peresmian Masjid Wisanggeni wonten ing dalu menika. Mugi-mugi Kulolan lan panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inggih hampir satu tahun kula kemutan rikolo Ramadan tahun kepengker tanggal gangsal Ramadan kula inggih nderekaken panjenenganipun Bapak Bupati Sukoharjo, Bapak Haji Wardoyo Wijaya, beliau yang meletakkan batu pertama perletakan batu pertama Masjid Pisang Geni menika bertepatan Ramadan tahun kepengker tanggal gangsa. Alhamdulillah dereng wonten setahun masjid ingkang dipun idam-idamaken dening panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Haji Purnomo kawujud. Lan wujudipun masjid inggih boten e, sembarangan. Bangunanipun sae sanget pramila dalu menika setunggalipun kenikmatan ingkang dipun tampi dening keluarga Bapak Haji Haji Purnomo pramila panjenenganipun ngrawuhaken para tokoh-tokoh masyarakat ingin ngaturi rawuh panjenenganipun Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf lan para habaib, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat menika saperlu ngresmekaken masjid ingkang sae menika. Wonten setunggalipun dawuh para rawuh sedaya bilih Sayyidina Umar bin khattab menika paring dawuh al masajidu buyutullah fil ardi al masajid buyutullah fil buyutullah fil ardi pilih masjid-masjid menika hakikatipun dalemipun Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing bumi sedangkan orang-orang yang sholat di masjid adalah tamu-tamu nipun Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang zairullah, orang-orang yang sholat di masjid adalah zairullah, orang-orang yang sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila Sayyidina Umar bin Khattab kalau rumah itu rumahnya Allah lajeng wonten ingkang sowan wonten dalemipun Allah pramila Allah badhe mulyakaken tamu-tamunipun. Menika kula aturaken sebab menapa para rawuh sedaya nggih nyuwun pangapunten panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Hadi Purnomo menawi ngobrol kalian kula jagongan wonten ing masjid milai pembangunan lan sanes napa melih sampun dados panjenenganipun namung nggadahi prinsip Aku kepengin mulyake tamune Gusti Allah. Ngormat pun Gusti Allah. Dados damel masjid ingkang saenipun mekaten menikah Menika inggih namung kepengin mulyakaken tamu pun Allah Subhanahu wa taala. Pramila nyuwun pangapun tenugi kula inggih asring dipun timbali wonten mriki wonten masjid kalau wau sampun dipun ngendikaaken Habib Syekh Ahad pagi, Ahad sonten. Ahad sontenipun menika malam Senin. Menika mboten kirang saking tiang pitung atus tiang. Enjing kalian dalu. Enjingipun nggih piantun pitung atus. Lajeng sontenipun dalunipun inggih tiang pitung atus. Mengapa ini kok gumunaken teng awak pulau? ing ngatasé masjid ingkang nembe anyar namung makmuripun masjid nggih kemakmuranipun masjid kegiatan-kegiatanipun masjid mriki Masya Allah luar biasa Jumatan langsung dipun praktekaken eh, ugi ingkang sami rawuh Jumatan nggih kathah pengaosanipun nggih kathah masyarakat menika nyengkuyung sedaya wontenipun masjid menika nggih kados dipun aturaken kalau wau nggih pancen leres nggih ingkang sami jamaah katah katah kathah-kathahipun pituntel gih sepuh-sepuh sepuh-sepuh tur gih istilah nggih istilahipun penuh dengan kesederhanaan hadirin bang hadirat rahimahumullah, pramila mugi-mugi masjid ingkang dipun resmikaken saat itu dados masjid ingkang mubarakah, masjid ingkang manfaat, maslahah fid dini dunia dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ugi wonten setunggalipun dawuh. Kula lan panjenengan sedaya sak sampunipun pirsa masjid ingkang saenipun mekaten. Menika monggo-monggo kehormatan masjid dipunjagi. Supados masjid menika dados benteng kula lan panjenengan sedaya. Supados kula lan panjenengan sedaya menika saged ngraosaken aman saestu wonten ing masjid. Pramila kehormatan-kehormatan masjid kedah dipun jagi inggih antawisipun caranipun kula lan panjenengan sedaya ngurmat masjid. Nomor setunggalipun inggih menika Kula lan panjenengan sedaya lima waktu duhul. Sak sakit saged kula lan panjenengan sedaya menawi mabu masjid menika uluk salam. Idza kana <clears throat> menawi wonten piyantun wonten ing mriku. Dados menawi kula lan panjenengan sedaya mlebet masjid, ternyata wonten ing masjid menika wonten tiyang ingkang sami rapuh ugi Wonten tiang ingkang lelenggahan wonten mriku kula lan panjenengan sedaya dipun dawuh supados kuluk salam. Namung menawi tiang-tiang ingkang wonten ing masjid menika nembe salat, tiang sing mlebet masjid kala wau boten dipun sunataken uluk salam dhateng tiang ingkang nembe salat. Sebab inggih ganggu. Cukup assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kaping kalihipun Tiang-tiang menawi kula lan doyo sedaya kepingin kepengin ngurmat kehormatanipun masjid. kulo lan panjenengan sedaya dipun dawuhi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakderengipun lenggah kulo lan panjenengan sedaya dipun dawuhi supados ayyusalliya raka'ataini qabla ayyajlisa. Dipun dawuhi supados salat tahiyatul masjid kalih tekanat boten kesesol lelenggahan namung salat tahiyatul masjid Engkang nomor tiga ingin menikah Allah yastariya fihi wala yabi' wonten ing masjid boten prayogi menawi kula lan panjenengan sedaya dol tinuku dodolan jual beli wonten ing jero masjid menika boten dipun akan. nomor pun ingin menikah menawi kula lan panjenengan sedaya wonten ing lebet masjid ampun ngantos alla yasulla bihi saifu bihi saifa ampun ngantos kula lan panjenengan sedaya menika menghunus pedang maksudipun menapa ampun ngantos nang jero masjid padudon ampun ngantos nang jero masjid padu gejegan Nopo melih anteman-teman. Ya. Niki boten dipun parangakan dinding kanting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ora kena padu, ora kena gridegan, ora kena padudon. Wonten ing masjidipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor lajengipun ingin menikah wonten ing lebet masjid menika mboten perlu bengok-bengok kelangan. Sok kadang kala enten tiyang sampunipun salat jamaah nggih ngertos-ngertos sandale ilang. Bengok-bengok sandalku ilang, sandalku ilang. Jan bangeten mengko ya sing jikuk ki mau ing ngatasé sandalku anyar kok ya ilang-ilang. Aku kapok tenan yang masjid iki mau. Menawi kula lan panjenengan sedaya ngeten pun mboten dipun prayogakaken. Ya. Menawi menak malah sok kadang kala enten dawuh ingkang ngendikaaken yen kowe krungu ana wong sambat-sambat kelangan yang masjid kuwi malah sauten muga-muga Gusti Allah ra nemokke barangmu. Menika sebab bukan tempatnya. Menopo malih sing ilang menikah hanya sepele, sandal. Ya. rumbian sampun nate kula aturaken yang kepengin sandal ora ilang nang masjid, kuwi cukup ditulisi dudu gonaku. Sandal kula lan panjenengan sedaya niku mang tulisi dudu gonaku. Niku yang ana wong arep hikuk maca dudu gonaku ora sidol. Ojo ojo kaya wong sing kemediten ya, ana wong kepengin nang masjid, sandali kepengin ora ilang malah digembok nika. Kiwa tengah digembok. Nah, niku malah malinge malah kok loro, ya kok sandal kok gembok malah niku. Ya terus kula lan panjenengan sedaya mboten perlu paribasan umpaminipun barangipun ilang matur dateng takmin. Matur datang takmir masjid api-apian alon-alon. Ojo nganti sandale ilang kok sak kampung krungu kabeh. Eh, menika nomor lajengipun piyantun ingkang kepengin ngurmat masjid ingin menika alla yarfa'a fihi sauta fi ghairi zikrillah menawi kula lan panjenengan sedaya wonten masjid kuwi aja sok ngomong banter-banter. Okay. Aja banterke swara kejaba yen zikir. Yen zikir maca selawat, yasinan, tahlilan, mujahadah teng masjid banter mboten napa-napa. Ning yen ngrembug masalah donya aja banter-banter ngandhake cete kuning baik ya Allah cete kuning ya Allah masjid apik banget gantene ngungkuli bledek para rawuh niku mboten perlu ojo bengok-bengok teng masjid ya namun menawi babakan masalah zikir, maos Quran, maos sholawat, maos menapa istilahipun puji-pujian, maca wiridan ya menika banter niku pareng tur dipun sunataken mengapa kok disunatkan untuk menghidupkan suasana masjid itu Sok kadang kala enten masjid api neng mati, ora ana suasana hidupnya. Zikiran rahono, wiridan rahono, pujian-pujian rahono. Zaman rumian, ya, masjid-masjid niku menjelang subuh niku enten tarhim. Ya, enten pujian-pujian. Zaman sak menika sampun boten enten. Pramila dengan adanya e, menapa majelis-majelis ingkang mekaten menika monggo-monggo masjid kula lan panjenengan sedaya kita isi kanthi ngatah-ngatahaken wawasan zikir, tahmid, tahlil, tasbih, sholawat lansana sana ya. situ. Yeah. Nomor pun. wonten ing mlebet masjid boten dipun parengaken alla yatakallama fihi bisyai'in min ahaditsid dunya. Tidak diperkenankan wonten ing masjid menika ngrembug urusan donya. Kepepete ngomong urusan donya nggih monggo medal rumiyin. Sebab menikah. Buyutullah, baitun min buyutillah. Satu rumah dari rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kedah kita jagi kehormatan-kehormatan pun masjid menika sumados sumados masjid menika manfaati dumateng matang lan panjenengan sedherek. Nomor lajengipun inggih menika Allah yatahaqqa riqaban nas. Kula lan panjenengan sedaya menawi mlebet masjid, kuwi aja sok napa nggih istilahipun nglangkahi pundake wong. Eh? Mlaku nglunjak ya, utawi menapa menawi teng Mekah teng Madinah menika boten napa-napa nggih sebab nggih jutaan menungso namun menawi wonten ing Indonesia, menawi kula lan panjenengan sedaya menika kepengin soft pertama atau soft kedua, menawi melampah iya ujung ngati-ati aja nganti nglangkahi pundake sederek kula lan panjenengan sedaya sebab menika boten kirang sopan, kirang etika pun tiyang kok dipun langkahi. Nomor pun Menawi kula lan panjenengan sedaya wonten masjid, aja desek-desekan. Nggih. Aja desek-desekan. Dados lenggah ingkang santai, lenggah ingkang sae, lenggah ingkang ngremenaken. Nggih. Aja untel-untelan, aja desek-desekan. Sebab menika ngimuti dalemipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor lajengipun malih wonten ing masjid menika kula lan panjenengan sedaya dipun dawuhi supados aja sok menapa nggih Allah yabriqa baina yadai minal asobi nyuwun ngapunten ketokipun sepele jetuti jetuti tangan dados tangan niku dijetuti trek-trek napa melepas. pas Napa nggih pas khutbah Jumat nggih reketek reketek reketek kabeh di niki kirang-kirang sopan. Sebab menapa? Wong kowe nang masjid kok nang tamune Gusti Allah kok ngetokke keselmu. Niku mboten prayogi. Sing isin karo Gusti Allah. Ya umpami lah umpami kula menika sowan dateng sunggalipun piyantun ingkang kula wedeni, mosok kula jekutan. Napa meli sirah kula kula tepuk tekuk ngoten iki. Krok ngoten iki. Niki nggih boten boten prayogi. Lah hal-hal ingkang mekaten akhlak-akhlak kula lan panjenengan sedaya menawi wonten ing masjid kedah dipun jagi ingkang saksae-saenipun supados masjid menika punya kehormatan. Lah alhamdulillah masjid pisang geni ingkang mekaten menika Mugi-mugi Pak Dipur dipun paringi ana kegiatan lahir lan batin sehingga saged memakmurkan masjid ingkang sae masyarakatipun inggih remen lan mugi-mugi masjid menika dados masjid ingkang penuh berkah saking Allah Subhanahu wa taala begitu sasi Ramadan masjid menika sampun dados sentral kegiatan pun umat Islam menika ingkang saged kula aturaken menawi wonten kekirangan kekhilafanipun saestu kula nyuwun agunging pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tadi disampaikan adab-adab dalam masjid Di antaranya tak tambahi sidik mungkin dari Gus Karim kelupaan Ojo otak-atik kuku neng masjid. ini kebiasaan kita. Ini. Taruh bawah karpet. Karpet masjid ini sore sini kuku. ke kadang cuek-cuek cuek-cuek kuku juga ngono Sering terjadi. Jadi kuku atau apa kotoran ditaruh di bawah karpet masjid. Ini termasuk bukan adab. Jadi banyak orang-orang sekarang ini kuku-kuku dan masjid saya dulu soalnya termasuk orang sing sing resik-resik masjid. Jadi saya sering nemu kuku dan sering nemu kotoran permen ada permen ada hoko komplit. Terakhir yang kita temu surat cinta. Surat cinta naik masjid. Ini Iki ora keblajute manungsa subhanallah. Biasanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu lanang wedok karena di masjid itu di sholat itu sitir, dikasih sitir. Di masjid Asik Kafiropatan itu dulu dikasih sitir juga. Jadi ini kencan mau ngilanang itu di SMS. Tolong nanti saya dicaga atau di tiang nomor sekian. Terus yang beda yo ning kan, Soalnya batasnya itu sitir. Kulung-lungan saka ngisor. udah bilang mendalik menungso iki ya pinter-pinter ini arep Eh, gula itu itu cepat cepat banget menungsa. Di situ delalah yang dilonge biru, yang lubuhin ki delalah ya wis tuwa ngono di Lagi kalau singkong enak nomor nomor ya kasih nomor telepon di SMS. SMS-an terus ternyata SMS karo Mbah Kakung. Wis umur swidak dari 70 tahun. Ini salah, itu tidak termasuk adab. Di masjid diam, dikir, baca Quran, ayo. Ya, saya dulu pengalaman saya juga di masjid Awabin. Kartosuro pertama saya dakwah juga. Masjid Awabin Kartosuro itu waktu itu masih pertama kita dakwah di sana. Alhamdulillah anak-anak kecil kita didik bagaimana untuk puji-pujian. Dengiling siro menungso misalnya seperti itu Terus ada lagu ya toiba Terus berapa lagu Menanti sholat maghrib Mereka meruji-ujian begitu Tahu-tahu orang kampung nesu kabeh, Dan cilik-cilik itu ngamuk itu pisu-pisu kabeh. Katanya itu tidak boleh di dalam masjid. Yang tidak boleh dalam masjid itu tadi yang bengok-bengok masalah dunia. Tapi kalau masih berbicara masalah urusan-urusan akhirat, maksudnya dikir, Al-Quran, itu pun diperbolehkan dengan syarat juga. Dan misalnya kalau ini dugi dan meriku, kalau terus pun puji-pujian, terus ada satu orang datang dia sholat tahiyatul masjid. Saya tahu pujian saya ya tak ke sitik, dan kalau orang bingung yang sholat. Sing sholat kalau sampai dia merasa terganggu, ya salahmu tengokmu telat. Supaya tidak sama terganggunya yo ya datangnya bareng ngono lho. Adam makato bareng yang masjid salat sik mesti wong-wong wis sing pujian ya salat. Diseneni kabeh. Tapi setelah ada orang-orang yang duduk di dalam masjid itu dia membicarakan masalah dunia tidak ada yang marah. Renek sing nesu. Masalah bab bisnis bab ini meneng kabeh. Tapi kalau ada orang di masjid itu pakai mic atau pakai anu Astagfirullah Itu tidak boleh Itu mengganggu <laughs> ya. Mengganggu kupingmu memang kuping ora pas Lah kalau telinga kamu itu telinga yang pas Masuk ucapan istighfar mengganggu telinga kamu kan lucu dong kalau ucapannya dia menambahkan bahwa ah, dolar hari ini 13.600 di dalam masjid, lagu dosa. ini mengganggu kuping. Harga dolar naik, harga uh, jurusan yang masjid-masjid rasa ngurusin gunung masjid istighfar ngaji ya bismillah. Mau dari zaman saya bayi sampai saat ini tinggi, dan masjid-masjid itu dibaca di mana-mana tidak ada apa-apa Insya Insyaallah bisa gending bisa saged dan Terus bismillah apa? Di situ menunjukkan bagaimana syiar Islam. Di zaman ini syiar Islam itu mulai dihilang-hilangkan dengan cara katanya syirik dan bid'ah Akhirnya orang tidak mendengar syiar-syiar Islam ini. Mereka banyak mendengar azan, habis azan langsung sholat. Tidak tahu itu ada batas istilahnya ini. Setiap para wali, para aulia, para para kiai dahulu, beliau itu kalau mau ngaji, kalau mau sholat, ngabani wong neng omah baradanmu. Seperti kalau sholat subuh di masjid sikap itu, Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta ya hayyu ya qayyum ping 100 la ilaha illa anta subhanallah alhamdulillah subhanallah bihamdih subhanallah alazim astagfirullah 100 kali kalau saya dari rumah mendengar itu berarti sholat lagi kurang lebih masih 15 menit. Tapi aku nek kepingin al kencingu al kencingan, bisa tak kan saya. Habis itu saya langsung ke masjid orang ketinggalan sholat subuh karena saya dengar kalau tidak dengar begitu orang muda apa-apa. Makanya sekarang imsak itu 10 menit. Biasanya habis mau mendekati adzan. Diisi apa oleh orang-orang yang ada di masjid? Mau mau masjid mau pinter ngapain? Dikasih tahrim dan tahrim kata Gus Karim tadi. Assalatu wassalamu alaik. Bukan kono lagune. Assalatu wassalamu Dikasih salat. Oke, oh, berarti wis Arab cedak adzan subuh. Mudeng ngono lah sing ora sing anyar-anyar ya ora mudengan kapan arep salat orang mud agang langsung tutul salat. Jadi bukan kita tidak boleh adab sholat juga boleh Cuma adab di dalam masjid tetap dipakai Kalau dikatakan tadi puji-pujian itu termasuk adab di dalam masjid Semenjak pujiannya itu juga tidak dolanan Seperti pujian yang biasanya kalau hari lebaran anak-anak menemui Yang jero masjid takbir karo luguh karo turun Terus karo nyekel gelas tik Allahu Akbar tik tik ngono kuwi. Nang masjid ini tidak dianjurkan, ini malah ngotori masjid, ngregeti masjid. Takbir ya takbir nunggu bareng-bareng. Itu dengan, dengan haifah yang luar biasa. Orang dolanan cangkir, kadang tutupi cangkir dikai apa botol. Allahu Akbar Allah. yang ngene iki terus piye? kita takbir ni di ndi? bisa jadi buat betul ya ada adab aturan di dalam masjid. Jangan sampai di masjid itu ngeri. Dan kalau membawa anak-anak kecil di masjid, hati-hati. Bayi di umur setengah tahun juga neng masjid, Gue nguyuh neng masjid. Nah, jisi gon-gon masjid itu kadang nanti tidak kasih tahu sama takdirnya, akhirnya orang sholat di situ sholat di bekas kencingnya si anak tersebut. Ini juga tidak boleh lo katanya suruh bawa anak ke masjid bawa nek misale arep go ning masjid kok nggon dhewe pampesono aja nganti ngompol. Masjid ngompol. Gue neng ngono tak ambil kandang dikandani wedi karo tak mari dilapi karena tisu neng ngono tak kecik-kecik guys tinggal. Gue tahu-tahu Pak Depur sholat di situ ndak tahu neng itu bekas najis. anti anti masjid loh, Jogonan bersih ono. Orang-orang dahulu itu kama masjid saya sampai depan itu saya ceritakan ayah saya itu sama masjid sampai mengatakan masjid adalah istriku pertama. Ibu saya ini cemburu karena masjid. Orang cemburu karo wedok belas, cemburu nih karo masjid. Soalnya apa? Pertama yang ditanya melek ngopo ki masjid. Mau tidur yang dipikirin masjid. Orang mikir anak-anak itu sesuk mangan orang ora mangan ora peduli sing penting masjid sih. Akhirnya dapat pula kehidupan di masjid, meninggalnya pun di masjid. Itu karena cinta sama masjid. Cinta yang luar biasa yaitu baca wirid, menanti subuh ya wiridan se, menanti anu moco rantip hadat, Moco rantip ini, moco itu kerjaan mereka. Bukti ini ya untuk ganjaran kaya ngono gedene lah. Masjid-masjid dimakmurkan dengan cara-cara seperti itu. Nah kalau sekarang masjid itu nek suara kecuali suara adzan terus Masjid Masjidnya ya sepi ya kuburan. Jadi menjadi itu suara pengajian sing enak terus juga pujian-pujian yang bagus. Masjid api itu yang ini ganteng luar biasa masjid ini, masya Allah. Mudah-mudahan dengan bagusnya masjid ini bagus semua amal-amalnya insya Allah ya. Yang penting itu insya Allah mudah-mudahan semuanya selamat dan mudah-mudahan semuanya insya Allah mendapatkan berkah adab di dalam masjid. Saya juga akan tambah wong wedok Orang perempuan itu abdul sholat di masjid apa di rumah abdul ini ngomah. Tapi kalau memang mau ke masjid Boleh bukan tidak boleh Kalau sampai ke masjid itu tidak menjadikan fitnah Termasuk pengajian Wong wedok ki pengajian ning kalau ning omah kira-kira apa ning ndi? Apa ning omah. mau ning omah nek radio. Setelan Al-Hidayah lak krungu padha wae. Lah ora ketok Habib. Pasangan fotone Habib ning arep radio. Karena kowe iki lati wis ngrungokno ngono iki. Pasangan Gus Karim ning arep radio. Ngrungokke karo Gus Karim. Abdulnya tetap di rumah. Kalau mau pergi pengajian ada yang bertanggung jawab itu lebih bagus. Itu bagus juga tidak katakan lebih. Tapi apik wong wedok iki tetep ning omah, ya. Wah, bebek. Lah kok nek pengajian ya kayak wong wedok ya bismillah. Sing penting enek sing ngeterke enak bujune, enak anaknya atau siapa satu kelompok ada yang bertanggung jawab. Kalau enggak nanti jadi fitnah. Pernah terjadi saya itu disurati dan di SMS wong lanang-lanang yang kudus mungkin. Habib minta maaf kalau bisa pengajian Habib ditutup. Lu, kenapa? Tahu-tahu aku di SMS dihamuk menurut. Saya tanya, "Kenapa Thomas?" "Maaf Habib, istri saya ini setiap pengajian Habib pulangnya jam 2." Lah kok bisa? Lah saya bilang saya ini pulang jam 11 itu maksimal lah mas. Wong bojomu ki cedak kira-kira 100 meter kok iso mulai jam 2 ki nang ndi? Ternyata mampir neng warung karo kanca-kancane mangan hit neng mangan lho, mangan tempe, mangan tahu. Bukan dia maksiat tidak, dia tidak berbuat salah, tidak buat maksiat. Cuma nyalai waktu kepingin seneng-seneng karo temennya, duduk di warung sampai jam 2 wong suaminya ditinggal. Saya gini, Mas, mungkin suami istri Anda tidak bisa dilarang. Coros yang paling gampang kue melu. Aja neng oma, lagu itu tidak dak bojomu wegah, kowe mulai jam baru kue nesu. Ayo melu bareng kue pengajian kue mulai jam telu ya ora apa loro. Alhamdulillah si lanang itu akhirnya ikut pengajian dan alhamdulillah pulangnya ya tetap jam 11 punjul seberapa? ini jam 11 12 itu maksimal dan kalau jajan bareng karo bojone sampai sekarang dan jadi bagus. Ya, tapi kalau tidak hati-hati. Nek arep mau wedok arep ikut pengajian ya boleh, tapi boleh ya sing cepet. Ora keluyuran. Boleh ah, sumpek kamu ning omah met kan ngadepi ning <laughs> omah. Aku tak nek warung wis nunggu ngono iki gaya guyan-guyan tekan omah wong iki merengut kabeh. Merengut-merengut. Hati-hati ya, ibu-ibu dikatakan rumah lebih afdol daripada pengajian. Syukur-syukur nek mau pengajian sama orang-orang anu ya lebih bagus. Saya mengatakan begini saya takut bahwa ibu-ibu nanti disalahke. Ibu-ibu nanti ada permasalahan-permasalahan fitnah ya. Hati-hati. Masjid pun juga begitu. Insya Allah kalau mau ke masjid bagus tapi jaga jangan ada sampai terjadi fitnah. Kalau terjadi fitnah lebih baik sholat di rumah daripada sholat di masjid. Sing lanang-lanange kabeh kon ngebaki masjid insyaallah nggih. Ya. Insyaallah itu. Minta maaf ibu-ibu kalau merasa tersindir Saya tidak menyindir Saya tidak apa Ini menasihati untuk diri saya dan siapapun Bismillah demi keselamatan ibu-ibu Saya kepingin semua ibu-ibu Ahbabul Mustafa semua berada di surga Allah Subhanahu wa taala Di ghairi Semuanya saya doakan masuk surga dan semuanya insya Allah bersama Nabi Muhammad nanti gembira walaupun di dunianya dalam keadaan seperti ini. Mungkin ujian dan banyak susah yang dialami Tetapi jangan khawatir wahai ibu-ibuku Kalian semua akan menjadi ibu-ibu penghuni surga Yang dinanti Rasulullah SAW Yang insya Allah Rasulullah SAW akan mengantarkan ibu-ibu semua di surga Bersama Khadijah Khadijatul Kubra Bersama Fatimah Zahra Wa Aisyah Ridha Sebelum kita menandatangani prasasti Oh, prasasti

صليتم بالسلام المبين بالسلام المبين لنقة الدعين لنقة الدعين يا Nanti dilanjutkan dengan pembacaan fasal akhir dan kita mahalul qiyam. Bismillah di huwal habibul ladhi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فحينك أربعون هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على وجود تسير وألسنة الملائكة التبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفتنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاك كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وته أمة تعنيسا لجنان بها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وهجر في توفك الله السيدة مريم والسيدة عاسية ومعهما من الخور الأين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق الصبح الكمال من النور أن أموت وبرز الحامد المحمود مدعنا لله في التعليم والسجود قد صلى الله على محمد hati-hati HP dan barang bawaan banyak copet sallallahu ala Muhammad sallallahu Ya Nabi salam alaika ya رب 谢你。 رفيقا ذلي جنوبي يا الله ببركات الهادي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين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 والرحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل هذا المسجد مسجدا نافعا مسجدا مباركا مسجدا مباركا مسجدا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وب وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

jatuh pada raku Di sanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita bersatu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 Indonesia Raya Alhamdulillah Insya Allah kita berjumpa kembali tanggal 4 Juni di lapangan sepak bola Sriwedari. Insya Allah diharap kehadirannya semua. Mudah-mudahan pulang semuanya kabul hajatnya, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Selamat sampai rumah, semua kesulitan dimudahkan oleh Allah. Semua masalah diselesaikan oleh Allah Yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah memanjangkan umur kita Hingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang Dalam keadaan sehat walafiah Dan selalu meningkat iman dan takwa kita Pula meningkat rezeki yang kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah memberkahi masjid ini insyaAllah dan Allah selalu memakmurkan masjid ini dengan orang-orang yang memakmurkannya dan siapapun yang terlibat di dalamnya mudah-mudahan Allah melibatkan mereka semua ke dalam surga Allah bi ghairi hisab amin ya rabbal alamin bi sirril fatihah آمين تقبل الله منكم تقبل minkum, ومنكم ya karim ya arhamar rahimin, bijahin nabi wa ahli nabi ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna Majelis zikir so solawat sesarengan Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Syekh Abdul Asgaf dalam rangka peresmian Masjid Wisanggeni lumampah wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa sumangga kita pungkasi kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin saking kawula anggen kula masaken menggah urut rencanipun majelis zikir saha selawat sarengan Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf dalam rangka peresmian Masjid Wisanggeni wonten atur kawula ingkang boten peranani penggalih wonten ngarsa panjenengan kawula nyuwun papunten bila taufik wal hidayah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pilihan terbaik untuk keluarga Anda